Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Mi'yarul Bid'ati karya Muhammad bin Husain Al-Jizani hafizahullah taala. Kita sampai pada poin ba wujuhul ikhtilaf titik-titik perbedaan antara bid'ah hasanah dan bid'ah idhofiyah. Dan ingat, pengertian bid'ah hasanah yang kita maksudkan adalah bid'ah di situ adalah bid'ah lughawiyah. Yang pertama, bid'ah idhofiyah selamanya tercela. Yaitu dari sisi kalau eh, dari sisi kau niha bid'atan, dia adalah bid'ah. Wahiyah dan bid'ah idofiyah adalah salah satu bagian dari bagian-bagian bid'ah dalam makna syar'i. Dan telah diketahui bahasanya bid'ah dalam makna syar'i terbagi menjadi bid'ah hakikiyah dan idofiyah. Kemudian Suma inna bid'atal idofiyata Bahasanya bid'ah idofiyah tidaklah ada kecuali haram Wahidhiyah karena bid'ah idofiyah mausufaton berlabel biroti tertolak belbutlan dan batil dan melekat padanya at-ta'zim dosa wa dan ancaman. Untuk paragraf ini kita katakan fihi nazar. Ingat contoh bid'ah idofiyah adalah mengkhususkan malam Jumat dengan sholat dan hari Jumat dengan puasa yang perbuatan ini kata An-Nawawi sebagaimana judul bab di Riyadhus Salihin adalah karoha. Maka bid'ah idofiyah itu dalam dataran praktek sebagaimana praktek para ulama bisa saja hukumnya makruh. Tidak mesti haram. Kemudian bikhilafil bid'ati beda dengan bid'ah hasanah maka dia tidak tercela bahkan dia mendapatkan label hasanah karena bid'ah hasanah adalah salah satu bagian dari bid'ah lughawiyah wal maklum dan satu hal yang maklum bahasanya bid'ah lughawiyah tangkasim terbagi menjadi hasanah dan sayyah bahkan bid'ah lughawiyah tangkasim terbagi menjadi bid'ah wajibah bid'ah mandubah bid'ah mubah bid'ah makruhah dan bid'ah muharramah. Yang kedua, bid'ah hasanah takhtasu memiliki kekhasan bi'an adam wuku'iha bahasanya tidak adanya bid'ah hasanah itu di masa Nabi inna makana hanyalah li'ajli dikarenakan tidak ada faktor pendorong untuk melakukannya atau adanya faktor penghalang yang menghalangi untuk melakukannya. Lain halnya dengan bid'ah idhofiyah. Maka tidak adanya dan tidak terjadinya bid'ah idhofiyah di masa Nabi karena ma'a padahal terdapat muktadha faktor pendorong untuk melakukannya watawafur dan lengkap ada faktor pendorongnya demikian juga di sisi yang lain intifa tidak ada almani faktor penghalang. Oleh karena itu dia dikategorikan e, bid'ah secara syar'i. Dan poin ini adalah al farku dan perbedaan ini adalah asanul furuk titik perbedaan yang paling bagus dan paling jeli fitamyiz untuk membedakan antara perkara yang yu'addu dinilai sebagai perkara baru yang terpuji itulah bid'ah hasanah dengan perkara yang yu'addu dinilai perkara baru yang tercela itulah bid'ah dalalah telah berkenaan dengan faktor pendorong adanya faktor pendorong dan tidak adanya faktor penghalang Kemudian eh, yang ketiga, dalil yang jadi sandaran bid'ah hasanah adalah dalil yang terakui sebagai dalil menurut syariat. Baik dia akan hadat dalil, baik dalil tersebut dalil umum ataupun dalil khusus. Lain hanya dengan dalil yang menjadi sandaran bid'ah idhofiyah. Ini dalil bid'ah idhofiyah laisa lahu min i'tibari syari. Tidak memiliki bagian dari sudut pandang syariat. Inna huwa karena dalil bid'ah idhofiyah ingda tahqiq setelah dikaji adalah sibhu dalilin adalah semi dalil. If iya, karena dalilnya adalah dalil-dalil umum dan mutlak namun dipakai untuk melegalkan dalil eh, atau kemudian amal yang bersifat khusus atau spesifik. Kemudian yang keempat bid'ah hasana tarji'u kembali atau intinya fil ghalib e, pada umumnya adalah in, masuk dalam bab istislah mencari masalah mewujudkan masalah Pemaklumon dan satu hal yang telah diketahui bahasanya istislah upaya untuk mewujudkan maslahat itu hanya ada fi ma'uqila maknahu dalam bidang eh, perkara-perkara yang bisa ditangkap makna dan maksudnya wajara dan berjalan alal munasabatil makulah kaitan yang logis alati idza uridat yang itu jika disodorkan kepada akal sehat akan meresponnya bil qabul dengan bentuk menerimanya. Dan hanya dengan bid'ah idhofiyah. dan hanya dengan bid'ah idhofiyah fa innaha takhtassu maka dia punya kekhasan pada umumnya adalah dalam perkara ta'abudiyah atau perkara yang jarah majroha sejalan dengan ta'abudiyah itu hal-hal yang ghair makulil makna. Hmm. Tidak ada tidak bisa ditangkap maknanya. Tidak ada munasabat makula, keterkaitan yang logis. Itu itu idhofiyah. Kemarin kita sampaikan contoh misalnya pengajian setiap Ahad pagi. Maka dia itu memiliki munasabat makula, alasan yang logis. Alasan yang logis. Maka jika ini dianggap mengada-ada, ini dianggap sebagai bid'ah, maka itu bid'ah lughawiyah dan itu bid'ah hasanah. Lain hanya kalau orang punya etikot, orang punya etikot, pengajian setiap ahad pagi itu punya ganjaran yang lebih banyak daripada pengajian Senin pagi. Maka ganjarannya begini-begini. Nah ini ganjaran begini-begini itu satu hal yang tidak ada munasabat makulahnya. Satu hal yang Kenapa ahad pagi dan ganjarannya begini-begini? Kalau Senin pagi tidak ada. Itu gair makulil makna. Tidak bisa diterima maknanya. Kalau sesuatu yang tidak tidak bisa diterima maknanya, maka kita perlu dalil dari syariat sehingga kita sami'na wa ata'na. Ini, ya, kalau tidak, ya maka ini ini maka ini bermasalah. maka harus baca iri. Maka bid'ah Idofia baca ini di malam ini. Bid'ah baca ini malam ini. Sekian kali. Ya, kenapa harus malam ini? Kenapa yang dibaca harus itu? Ya, kenapa harus sekian kali? Kenapa tidak sekian kali? Ya, maka tidak ada munasabat makulahnya. Nah, nah itulah bid'ah idhofiyah. Wabihada maka dengan ini ya tabayan jelaslah bahasanya hubungan antara bid'ah hasanah dan bid'ah idhofiyah adalah takabul, berhadapan, watatot dan bertentangan. Maka semua yang waqa'a minal muhdasat adiniyah, perkara baru dalam agama yang ada Ingkana fi syar'i dan jika itu terpuji menurut syariat maka itu bid'ah hasanah dan tidak disebut bid'ah idhofiyah. Dan jika itu tercela maka itu bid'ah dolalah dan bukan bid'ah hasanah. Oleh karena itu maka disimpulkan bahwasanya bid'ah hasanah tidaklah mungkin menggantikan bid'ah idhofiyah. Wa inna yakunu wa inna yumkinu ayuqal yang mungkin kita katakan bidah hasanah itu bisa menggantikan maslahat mursalah. Fakulu maka semua yang itu adalah maslahat mursalah bagian dari maslahat mursalah maka mungkin kita namai dengan nama bidah hasanah. Wa amma huwa bidah hasanah Adapun ada eh, adapun apa yang disebut dengan bid'ah hasanah faqat sama maka terkadang dinamai biasa bil ghalib umumnya dengan sebutan maslahat mursalah. Dan bid'ah hasanah patakun boleh jadi mingkabil sejenis sunnah mahjurah. Sunnah Nabi yang ditinggalkan wal ibadat asabitat sedangkan ibadahnya itu sendiri valid dalam syariat contohnya sholat tarawih secara berjamaah maka tidak sah pada saat itu kita namai maslahat mursalah karena maslahat mursalah latatar tidaklah terjadi pada al ibadat secara perkara ibadat ya, maka bid'ah hasanah itu bisa berupa maslahat mursalah dan bisa berupa sunnah mahjurah sunnah yang belum dipraktekkan kemudian dihidupkan oleh orang setelahnya maka kita katakan ini bid'ah hasan maka ada istilah namanya maslahat mursalah karena maslahat maslahat tentu artinya manfaat Eh, manfaat atau maslahat itu ada tiga macam. Yang pertama namanya maslahat muktabarah. Maslahat yang diakui sebagai maslahat menurut syariat. Yang ini sama dengan semua hal yang disyariatkan. Maka sholat itu maslahat, puasa Ramadan itu maslahat, menikah itu maslahat, hukum potong tangan bagi pencuri dengan syarat dan ketentuan berlaku itu maslahat dan seterusnya. Karena syariat mengakuinya dan memandangnya sebagai satu hal yang maslahat. Oleh karena itu syariat mensyariatkannya. Kemudian yang kedua adalah maslahat mulghah. Maslahat atau manfaat yang dianggap manfaat oleh manusia namun ternyata syariat eh, tidak menyetujuinya dan tidak menganggapnya sebagai masalah. Maka ada orang yang eh, orang yang menganggap bahasanya eh, lokalisasi pelacuran atau perjudian itu masalah. Maka kita katakan itu maslahat mulukoh. Masalah yang tidak disyariatkan, tidak disyariatkan oleh syariat. Karena syariat memerintahkan untuk tidak melegalkan dan tidak membenarkan pelacuran dan perjudian. Kata banyak orang eh, pacaran itu maslahat untuk mengenal calon dan sebagainya supaya tidak beli kucing dalam karung dan sebagainya. Menurut dia maslahat. Kita katakan ini maslahat mulghah. Maslahat yang dinihilkan oleh syariat sebagai maslahat. Hmm, dinihilkan oleh syariat sebagai maslahat karena ini bertabrakan dengan syariat. Itu maslahat hanya dalam pikiran manusia. Dan syariat mengatakan itu tidak maslahat. Maka itu namanya maslahat mulghah. Maslahat yang dinihilkan kemaslahatannya, manfaat yang ditiadakan, kemanfaatannya oleh saya. Dia manfaat menurut kacamata manusia, non, namun sudut pandang syariat mengatakan itu itu mafsadah atau mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Kemudian Eh, yang ketiga ada namanya maslahat mursalah. Maslahat artinya manfaat, mursalah artinya lepas. Dia adalah sesuatu yang maslahat menurut dalil umum. Terdapat dalil umum yang mendukungnya. Namun tidak terdapat dalil khusus yang melegalkannya. dan dia dalam perkara-perkara yang makulul makna. Itu namanya maslahat mursalah. Dia disebut mursalah lepas karena tidak ada dalil spesifik yang mendukungnya. Dia disebut maslahat ya karena dalil umum membenarkannya. Dan ini khusus dalam perkara-perkara yang makulul makna. Yang bisa diterima dan bisa dipahami secara logika. Logika mengatakan cocok. Logika mengatakan ini bagus. Dan dalil umum pun ini mendukungnya. Cuma tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Ya, misalnya ya, adanya sekolah belajar dengan cara dengan secara formal ya, maka eh, kalau itu belajar agama tentu terdapat banyak dalil umum yang mendukungnya dalil-dalil tentang eh, tentang nilai dan manfaat belajar agama hmm. kemudian Eh, non dalil khusus tidak ada. Dan ini satu hal yang eh, satu hal yang logis. Satu hal yang logis. Kenapa kemudian dan itu bukan satu hal yang gair makulil makna. Namun berdasarkan eh, penelitian ilmu manusia dari sisi psikologi pendidikan, dari sisi ini maka eh, belajar secara formal SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun eh, SD 6 tahun SMA SMP 3 tahun SMA 3 tahun itu eh, makulul makna makulul makna bukan ta'abudi kalau SMP-nya tidak 3 tahun dosa eh, atau semacam itu dan itu eh, makulul makna berdasarkan eksperimen manusia tentang tentang pendidikan maka yang cocok demikian dan ini bukan satu hal yang baku maka seandainya ada kelas akselerasi boleh jadi SMP cuma dua tahun saja SMA juga cuma dua tahun saja dan boleh jadi SMP eh, eh, SD cuma berapa lamanya, ya, boleh jadi cuma empat tahun atau lima tahun misalnya. Ini menunjukkan kalau dia bukan satu hal yang paten. Lain hanya kalau itu tak abuti tak abuti paten. Dia nggak nerima otak-atik. Ya begini ya begini. Ya, angka dalam tak abuti itu bersifat paten ya istighfar setelah selesai sholat fardu ya tiga kali. Jangan empat, jangan lima, jangan dua. Ya, pokoknya harus tiga. Ya, itu yang dituntunkan. Gitu. Tawaf ya, ya tujuh putaran. Ya, paten. Itu ta'abudi. Jadi ya, kalau makulil makna ya yang penting maksud terwujud nggak angka itu nggak apa-apa. Yang penting kemampuan SD, eh, kemampuan ya, untuk kemudian ilmunya lulusan SD itu bisa terwujud. SD-nya cuma 4 tahun atau 5 tahun ya, no problem. Kemampuan uh, ilmu uh, belajar untuk SMP 3 tahun itu terwujud dalam 2 tahun ya, mungkin lah, tidak masalah. Itu berarti ya, angka-angka tersebut bukanlah satu hal yang ta'abudi, namun satu hal yang makhluk makna. Demikian juga di antara masalah nusala maka dibangunnya rumah sakit cuma dibangunnya rumah sakit dibangunnya puskesmas dibangunnya jembatan di aspalnya jalan itu semua masalah nusala. di antara masalah nusala ya, masjid kemudian dikasih lampu masjid kemudian dikasih kipas angin masjid kemudian diberi AC di sebagian masjid maka itu alasannya makulil makna bukan karena masjid yang ber AC atau masjid yang berkipas angin itu lebih besar ganjarannya daripada yang tidak tidak demikian namun itu maklum makna. Kenapa pakai kipas angin? tidak Ada problem panas. Problem panas. Kenapa pakai AC sama? Ternyata problem panas pakai kipas angin nggak selesai. Maka itu logik. Itu satu hal yang eh, logis. Nah itu namanya Eh, ini namanya maslahat mursalah. Namanya maslahat mursalah. Dalil umum mendukungnya, dalil khusus tidak ada, dan itu satu hal yang bersifat logis. Namanya maslahat mursalah. Nah, kemudian kita masuk pada bab yang kedua dan kita telah selesaikan bab yang pertama, semua bid'ah itu sesat. Kemudian bab yang kedua, tidak ada fonis bid'ah dalam masalah istihadiyah. Melakhas, ringkasan kaidah kedua, tidak ada fonis bid'ah dalam masalah istihadiyah. Makna kaidah. Masalah istihadiyah bukalah sasaran fonis bid'ah. Maka tidak boleh memberikan E, penilaian pada masalah istihadiyah bahasanya perkataan atau perbuatan itu bid'ah. Karena istihad itu bertolak belakang dengan membuat bid'ah dan meniadakannya. Illa kecuali idha lam yultazam fiha bisyar'i. Jika eh, tidak berkomitmen eh, terikat atau mengikuti syariat dalam masalah istihad tersebut. Maka masalah istihadiyah pada saat itu menjadi sasaran fonis bid'ah. Lebih istisna dan dengan pengecualian ini yasiru maka jadilah makna kaidah tidak ada fonis bid'ah dalam masalah istihadiyah dalam dari sisi dia adalah istihadiyah. Selama itu masih dipertahankan berada dalam posisi istihadiyah. Kemudian ada sejumlah masalah khilafiyah. Tulhaku yang digabungkan dalam masalah istihadiyah dalam masalah tidak boleh ada vonis bid'ah terhadap orang yang melanggar, terhadap pelanggaran di dalamnya. Maka ada tiga masalah ini tiga ruang yang ini dimasukkan dalam masalah istihadiyah sehingga tidak boleh ada fonis bid'ah padanya. Yang pertama, al-istibah fil bid'ati. Bid'ah-bid'ah yang rancu. Yang tidak jelas. Badalika anal ba'da karena sebagian Obama boleh jadi ya sallahu mendapatkan kerancuan dalam eh, apakah satu masalah itu istihadiyah ataukah bukan. Kebalikan dari istihadiyah adalah khilafiyah. Kemudian rancu, apakah satu amal itu bid'ah ataukah bukan bid'ah? Jika memang tulen kerancuannya kuat, maka tidak boleh ada fonis bid'ah di dalamnya. Kemudian yang kedua, jika muncul pendapat ini dari salah satu sahabat, maka tidak ada fonis bid'ah dalam sesuatu yang diamalkan oleh sahabat. Yang ketiga, jika satu pendapat itu, tuh menjadi madhaban mustaqiran, pendapat yang permanen di antara empat madhab ahlu sunnah. Maka tidak ada bid'ah badannya. Inilah yang akan dijelaskan oleh kaidah kerancuan dalam bid'ah itu satu hal yang waritun, satu hal yang mungkin. Wafihat al makom maka dalam dalam kesempatan ini ya tahatam sebuah keharusan membedakan antara masail istihadiyah dan masail khilafiyah. It uh, haitsu di mana inna tabdi' fonis bid'ah itu khusus dalam masalah khilafiyah dan tidak berlaku pada masalah istihadiyah. Nanti akan dijelaskan oleh kaidah tidak ada pertentangan antara bid'ah dan khilaf. Wa anil bayan dan satu hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Bahwasanya yang dimaksud dengan istihad yang yang tanik tidak boleh ada padanya fonis bid'ah adalah istihad dalam mengetahui hukum. Istihad dalam mendapatkan makhot. Bukan istihad dalam tahkiki manatil hukmi. bukan istilah dalam tahqiq manat. Manat itu namanya dari illah. Tahqiq manat hukum pada satu kasus tertentu. Tahqiqul manat itu adalah upaya untuk eh, menerapkan hukum yang semula teori kemudian dibawa kepada kasus tertentu. Apakah cocok untuk diberi hukum tersebut ataukah tidak itu perlu istihad. Ini namanya istihad tahkikul manal. Contohnya kita telah memiliki manat hukum bahwasanya manat hukum dari khamar yang haram adalah memabukkan. Itu manatnya. Ilah hukum haramnya khamar memabukkan. Ketika kita membahas tentang masalah sampai dataran e, khamar yang haram adalah memabukkan, yang dia punya sifat memabukkan, maka ini pembahasan teoritis. Ketika kita mau tanzil namanya, kita bawa ke dalam dataran praktis, namanya tanzil. Ketika kita mau tanzil ke realita keseharian, maka kita perlu maka diperlukan proses namanya istihad tahqiqul manar. Istihad tahqiqul manar. Ya, maka kita perlu kemudian ada proses istihad untuk e, misalnya untuk tape. Tape ini apakah haram dikonsumsi atau tidak? Itu Artinya kriteria memakbukan itu ada pada tapi ataukah tidak. Maka ini pros, perlu proses istihad. Perlu proses istihad. Nah namanya istihad tahkikul mana? Istihad tahkikul mana? Demikian juga dibawa ke barang-barang yang lain. Apakah kemudian eh, apakah kemudian tua itu haram? Apakah anggur cap orang tua itu haram? Apakah bir bintang itu haram? Itu perlu kegiatan, perlu proses namanya istihad tahqiqul mana. Dan di antara kemudian manat hukum itu adalah e, sesuatu yang maslahatnya lebih besar daripada e, mafsadahnya itu dibenarkan dan dituntunkan. Ketika ini dibawa ke tanzil, nah, maka itu perlu proses istihad. Yang boleh jadi nanti ada ikhtilaf Nanti boleh jadi ada ikhtilaf, ada yang menilai itu maslahatnya lebih besar. Hmm. Itu maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya. Setelah sepakat dengan mana kalau ini maslahatnya lebih besar daripada mafsadahnya, maka ini satu hal yang dibenarkan. Nanti di dataran tanzil namanya ketika dibawa ke praktek nah, maka boleh jadi maka karena ada proses istihad maka boleh jadi terdapat silang pendapat silang pendapat iya. misalnya kemudian eh, jika kita kemudian <clears throat> berdakwah pakai yayasan misalnya Nah, apakah itu masalahnya lebih besar daripada mafsadahnya? Ya, maka boleh jadi nanti di istihad tahqiqul manat ada silang pendapat. Ada yang menilai oh, itu masalahnya lebih besar. Ada yang menilai oh nah itu mafsadahnya lebih besar sehingga tidak setuju. Ya, sehingga tidak setuju misalnya. Maka itu namanya ikhtilaf perselisihan ya, dalam istihad tahqiqul manat. Ada yang setuju dengan eh, dengan setuju karena menilai masalahnya lebih besar. Ada yang tidak setuju karena menilai mafsadahnya lebih besar. Itu namanya ikhtilaf dalam istihad tahqiqul manat. Dan istihad tahqiqul manat itu uang yang sangat ramai untuk terjadinya ikhtilaf ruang yang sangat ramai untuk terjadinya ikhtilaf. Di dataran teori sama. Di dataran teorinya sama. Namun nanti kalau dibawa ke ditanzil, ah itu. Ini memandang eh, memandang ini masuk, memandang ini tidak masuk. Nah, itu maka sangat ramai dengan perselisihan. Nah, uh, istihad yang dimaksudkan di sini itu istihad di dataran teori. Istihad di ma'rifatil hukmi. Wa idrakil ma'khadihi. Nah, itu istihad yang dimaksudkan. Bukan istihad dalam tahqiqul mana. Maka beliau mau menyampaikan bahasanya istihad yang tidak ada fonis bid'ah di dalamnya adalah istihad fi ma'rifatil hukmi. Bukan istihad dalam e, masalah e, tahqiq mana til hukmi. Nanti tentu lebih detailnya akan ada di belakang. Contoh lain yang lain dari uh, Mbak uh, tahqiq manat hukmi misalnya adalah eh, tasabuh dengan non muslim jadi dua orang ini sepakat tasabuh tidak boleh kemudian disodorkan kasus A apakah di sini ada unsur tasabuh ataukah tidak ini boleh jadi debatable maka itu namanya ikhtilaf dalam tahqiqul manah. Dua orang sudah sepakat. Tasabuh dengan non muslim, tasabuh dengan orang kafir tidak boleh. Bahkan dia pun juga sepakat haram. Kemarin telah kita sampaikan eh, kesimpulan mazhab Hambali dalam masalah ini. Amin. Uh, dia tidak uh, bahkan lebih dari itu. Dia, dua orang ini sudah sepakat tasabuh dengan orang kafir hukumnya haram. Apakah ini ada padanya tasabuh pada orang kafir ataukah tidak? Nah, boleh jadi terjadi perselisihan pendapat. Padahal dua-duanya sudah sepakat. Namun ketika ditanzil, boleh jadi terjadi ikhtilaf. Dataran-dataran teori bahas tasabuh dengan orang kafir sepakat kalau terlarang minimal atau bahkan tersepakat untuk haram. Namun ketika dibawa sosial eksperimen, peluklah aku <laughs> misalnya. Apakah itu uh, ada badannya tasabuh dengan kufar ataukah tidak boleh jadi sudut pandang orang berbeda. Itu namanya e, ikhtilaf dalam bab tahqiqul manat. Manatnya sendiri e, tidak diperselisihkan. Dua orang ini minimal. Minimal di antara dua orang ini tidak diperselisihkan. Dan ketika ditanzil, eh ternyata berselisih. Nah ini adalah isi kaidah istihad dalam tahqiqul manat itu tidaklah meniadakan fonis bid'ah. Yang tidak ada fonis bid'ah di dalamnya adalah istihad dalam makrifatil hukmi. Adapun istihad dalam tahqiqul manat itu mungkin ada fonis bid'ah di dalamnya. Kemudian bakat bayana kaidah kemudian kaidah labuda lil mubtadi min fit'atin. Mubtadi itu harus melakukan bid'ah, namun tidak sebaliknya. Melakukan bid'ah belum tentu mubtadi. Maka kaidah ini menjelaskan bahasanya hukum atau vonis bid'ah ini namanya ta'alaku hanyalah melekat pada ucapan ataukah perbuatan dan tidaklah naik menuju pengucap dan pelaku. Dan inilah perbedaan antara hukum mutlak dan hukum kasus. Wadali kedalam tersebut anak ulaya lazam tidaklah mesti ketika minal hukmi ala syai' kita berikan hukum pada satu hal dia bid'ah tidak mesti pelakunya kita sebut mubtadi. Karena qad boleh jadi pelakunya ma'dzurun, pelakunya qad yakun ma'dzuran dimaklumi, punya udzur yang menyebabkan dimaklumi kesalahannya. Nah, kemudian kaidah yang ke-11 la tabti'a fi masail istihad. Tidak ada falis bid'ah dalam masalah istihad. Makna global untuk kaidah. Mata jika sahabat terbukti dalam satu masalah dia adalah istihadiyah, maka tidak sah itlak memberikan label bid'ah kepada salah satu dari salah satu pendapat dari pendapat-pendapat ulama mustahid di dalamnya. Lafil mukabil sebaliknya mata jika sabata terbukti fi mas'alatin ma satu masalah itu bid'ah maka masalah ini dalam kondisi ini tidak ada e, pintu istihad padanya bahkan itu masuk dalam bab bukan istihadiyah namun khilafiyah yang tercela catatan kaki hada demikian binadar dengan menimbang masalah itu sendiri Lakin akan tetapi binadar dengan menimbang pelaku bid'ah maka boleh jadi pelakunya dimaklumi. Ima boleh jadi karena dia mustahid atau karena uzur-uzur yang lain yang muktabarah yang diakui oleh syariat. Maka perhatikan layal zam tidak mesti min wuku'il bid'ati terjadinya bid'ah pelakunya pasti mubtadi, belum tentu. Kembali ke atas. Wadhabit lihadil kaidah dan dobit dalam kaidah ini mata jika amkana mungkin. Waktu kita kembalikan pendapat salah satu pendapat yang ada kepada dalil yang muktabar, dalil yang diakui sebagai dalil menurut syariat, maka pendapat tersebut tidak boleh dianggap dan dihitung sebagai bid'ah. Kaidah ini dekat dengan kaidah yang lain yaitu kaidah la ingkar fi masail istihadi. Tidak boleh ada pengingkaran dalam tidak boleh menyalahkan ya, tidak boleh mengingkari atau menyalahkan dalam masalah istihadiyah. Bahkan kaidah ini adalah kaidah ini la tabdi'a fi masail istihad adalah bagian dari kaidah itu. La ingkar fi masail istihad. Karena vonis tabdil vonis bid'ah itu adalah salah satu bentuk menyalahkan. Bahkan vonis bid'ah itu adalah termasuk derajat mengingkari yang paling tinggi. Mukadimah sejumlah mukadimah yang daruriyah yang vital untuk diperhatikan. Ya sunu satu hal yang bagus at-tamhid membawakan pengantar untuk kaidah ini yaitu tiga poin. Poin yang pertama perbedaan antara masalah masail masalah istihadiyah dan masalah khilafiyah. Nah, perbedaan pendapat ada dua macam. Perbedaan pendapat yang diperbolehkan, kemudian perbedaan pendapat yang tidak diperbolehkan alias perbedaan pendapat yang dicela. Nah, perbedaan pendapat yang diperbolehkan itulah perbedaan pendapat yang terjadi pada masalah istihadiyah. Masalah iya, isyadiyah adalah masalah ya, Hiya tilkan masail Itulah sejumlah masalah Yang yasuhu al-istihadu Boleh ada istihad di dalamnya Sehingga boleh ada perbedaan di dalamnya Dan kapan masalah itu adalah masalah yang Boleh ya, ada istihad di dalamnya ya, Sehingga boleh ada beda pendapat di dalamnya Eh, yang pertama adalah ketika tidak ada dalil gamblang dalam masalah itu. Tidak ada dalilnya sama sekali. Maka perkara yang tidak ada dalilnya sama sekali ya, perkara yang tidak ada dalilnya sama sekali ya, tidak ada dalil syariat sama sekali tidak ada dalil syariat yang membahasnya. Maka itu masalah istihadiyah. Karena tidak ada dalil syariat sama sekali yang membahas yaitu masalah istihadiyah. Yang kedua, masalah istihadiyah yang kedua adalah terdapat dalil syariat yang membahasnya namun dalilnya adalah dalil yang multi tafsir. Maka untuk memilih manakah yang tepat perlu istihad dalam memilih tafsiran. Kedua perkara ini namanya masail istihadiyah. Maka apa hukum yayasan untuk dakwah? Maka tidak mungkin kita katakan ini masalah nasiyah. Nah, masalah yang ada nasnya. Nah, tidak mungkin. Karena masalah itu cuma ada dua. Masalah nasiyah yang ada nasnya, atau tidak ada nasnya. Ini ya, tidak mungkin masalah nasiyah. Maka ini masalah yang tidak ada nasnya. Kalau masalah itu tidak ada nasnya, ya, maka itu masalah istihadiyah. <clears throat> Jika itu masalah istihadiyah, maka berlaku kaidah la ingkar di masail istihad. Dan eh, masalah istiad dua istiadia yang kedua adalah ada nasnya namun dalilnya multi tafsir atau dalilnya banyak dan itu e, kontradiktif nggak selaras satu dengan yang lain maka ada yang kemudian cenderung memilih dalil jenis ini ada yang cenderung memilih dalil jenis itu dan ini masalah yang sangat banyak sekali hmm. Eh, apakah kemudian makmum dalam sholat jahriyah itu tetap wajib membaca Al-Fatihah misalnya. Ini masail istihadiyah. Dalil dalam masalah ini eh, ya, bisa dibawa ke sana dan dibawa ke sana. Ya, maka perlu istihad untuk memilih manakah yang lebih tepat. Maka sehingga dia masalahnya masalah istihadiyah. Sehingga lain kawafi masalah istihad tidak boleh ada menyalahkan. Meskipun dalam masalah ini ya, meskipun ini tidak berarti menutup pintu diskusi diskusi yang sehat itu tidak menutup kemungkinan. Kemudian macam yang kedua adalah perbedaan yang tidak diperbolehkan sehingga pendapat yang berbeda dalam masalah ini dicela. Itulah perselisihan yang terjadi ada pada masalah ghaib istihadiyah. Yaitu sama dengan masalah yang tidak boleh isian di dalamnya dan tidak ada perselisihan, tidak tidak boleh ada perselisihan di dalamnya. Maka dengan ini jelaslah perbedaan antara masalah istihadiyah dan masalah khilafiyah. Karena masalah khilafiyah itu mencakup semua permasalahan yang terjadi padanya perselisihan. Baik perselisihan tersebut itu dibolehkan ataukah tidak diperbolehkan alias tercela. Lain hanya dengan masalah istihadiyah, maka dia khusus untuk satu jenis e, tertentu dari perselisihan, yaitu perselisihan yang diperbolehkan orang berselisih di dalamnya. Dari sini kita ketahui bahasanya masail khilafiyah lebih luas secara mutlak daripada masail istihadiyah. Hubungan antara dua hal ini, masail khilafiyah dan istihadiyah adalah umum dan khusus. Masail eh, khilafiyah itu luas, umum. Himpunan bagian dari darinya ada namanya masail istihadiyah. Kalau pakai diagram Venn, nah, eh, muka ini luas ini dalam masail khilafiyah. Nanti di dalamnya ada satu bagian yang namanya masail istihadiyah. Fakulu masalah istihadiyah, maka setiap masalah istihadiyah itu bagian dari khilafiyah. Masalah khilafiyah tidaklah tergolong terhitung istihadiyah. Namun tidak semua masalah khilafiyah itu masalah istihadiyah. Dan di antara buah dari perbedaan ini dan dampaknya. Bahasanya menyalahkan alal mukhalif untuk orang yang berbeda dengan kita. Innama yajibu hanyalah ada, hanyalah wajib atau boleh dalam masail yang mengingkari, menyalahkan orang yang berbeda itu inam yajibu hanya ada, hanya wajib pada masalah ghair istihadiyah. Maka di sana wajib ada ingkarun mukhalif, menyalahkan orang yang menyelisihi. Semisal orang yang khalafah menyelisihi fikaulin sehingga dia punya pendapat yang pendapat ini menyelisihi sunatan sabitah. Sunnah yang jelas. Tidak lagi menerima takwil, tidak menerima otak-atik. Atau pendapatnya tersebut menyelisihi ijma yang sudah populer. Kama anau yajibu aidan Sebagaimana juga wajib mengingkari dan menyalahkan perbuatan yang menyelisih sunnah atau menyelisih ijma' bihasabi menurut sesuai dengan derajat pengingkaran kemungkaran. Maka ketika satu hal itu nyata-nyata menyelisihi hal yang dituntunkan, dalilnya tegas dalam masalah ini, gamblang dalam masalah ini, atau menyelisihi ijma, yang nukilan ijma' dalam hal ini adalah e, eh, nukilan ijma'nya itu akurat maka amalnya boleh diingkari orangnya juga boleh diingkari orangnya namanya mukhalif ini perbuatannya namanya amal yang mukhalif maka yang diingkari itu di samping e, orangnya kaman khalafa demikian juga ala amal al mukhalif perbuatan yang menyelisih Wakat qarara dzalika dan ini telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim beliau mengatakan Bagaimanakah mungkin seorang fakih, seorang yang mendalam ilmunya mengatakan tidak ada pengingkaran dalam masalah yang diperselisihkan. Padahal para ulama fikih dari semua kelompok telah menegaskan batalnya hukum seorang qadhi jika hukumnya menyelisih Al-Quran atau Sunnah. Wa in kana qad meskipun qadhi tersebut dalam hukumnya e, mencocoki sebagian pendapat ulama. Adapun jika tidak ada dalam masalah tersebut hadis yang jelas tidak pula ada ijma sehingga lil istihad fiha masahun. Masahun ada tempat untuk beristihad maka tidaklah diingkari orang yang mengamalkannya boleh jadi mengamalkannya karena istihad atau mengamalkannya karena taklid karena memang kewajiban dia taklid Wa inamadakhala namun masuk dan terjadilah kerancuan ini menjadi dari sisi bahasanya sang pengucap meyakini bahasanya masalah khilaf, masalah khilafiyah itu sama dengan masalah istihadiyah. Sebagaimana keyakinan yang dianut oleh sejumlah orang yang tidak memiliki tahqiq kemampuan yang mendalam dalam ilmu. Wasawab yang benar apa yang jadi pendapat para imam. Bahasanya definisi masalah istihad adalah ma masalah yang tidak ada padanya dalil yang wajib untuk diamalkan Dalil yang wajib untuk diikuti wujuban zahiran dengan kewajiban yang sangat gamblang dan jelas. Ini definisi masalah istihad menurut Ibnu Qayyim. Masalah istihad adalah masalah yang masalah istihad adalah permasalahan yang tidak ada padanya dalil yang wajib orang itu tunduk padanya dengan kewajiban yang gamblang. Sehingga ini mencakup dua hal. Boleh jadi tidak ada dalil sama sekali. Boleh jadi tidak ada dalil sama sekali. Atau ada dalilnya namun kewajiban untuk tunduk terhadap dalil tersebut itu tidak gamblang. Kenapa? Ternyata dalilnya multitafsir. Ternyata dalilnya itu e, multi pemahaman. Dipahami demikian ya masuk, dipahami demikian juga masuk. Contohnya apa? Dalil yang yajibul amal biha wujuban zahiran semacam hadis sahih yang tidak ada mu'arid yang melawannya min jinsi yang sejenis dengannya. Dalil sahih dan tidak ada dalil yang lain yang sekelas dengannya, yang melawannya, yang berlawanan dengannya. Ya, maka maka ini eh, Maka dalil yang semacam ini ini adalah dalil yang dia cipul amal bihi wujuban dohir, Sehingga masalah tersebut bukan masalah istihad. Ketika ada hadis sahih yang tidak ada dalil sejenis dengan dia yang berlawanan konten dengannya. Ini bukan bukan ruang istihad. Maka pendapat yang berbeda dalam masalah ini namanya adalah masalah khilafiyah. Bukan masalah istihadiyah. Namun kalau ini ada dua jenis dalil. Dalam masalah ini ada dua jenis dalil. Ini ada dalil membolehkan, ada dalil melarang. Ada dalil mewajibkan dan ada dalil tidak mewajibkan. Ada dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum sholat jahriyah. Ada dalil yang tidak mewajibkan maka ini masalahnya namanya masalah istihadiyah. Namun untuk kemudian supaya tidak termasuk dalam masail istihadiyah yang tadi dicontohkan satu masalah yang ada padanya hadis yang sahih yang tidak ada dalil yang lain yang sejenis yang berlawanan dengannya. Maka tentang hadis sahih ini pun nanti juga perlu rinci. Dalil hadis sahih tersebut kesahihannya juga bukan kesahihan yang istihadi. Kalau kesahihannya istihadi, ya, maka jadinya masalah tersebut tidak lagi jadi istihadi ya. Kenapa? Kesahihan hadis ini istihadi. Karena kesayahan hadis sebagiannya istihadi dan sebagiannya tidak istihadi. Sebagiannya istihadi dan sebagiannya tidak istihadi. Kapan kesayahan satu hadis itu tidak istihadi? Manakala pertama semua ulama sepakat kalau itu sah. Yang kedua, ada perbedaan, namun perbedaannya tidak teranggap. Ada perbedaannya, namun perbedaannya tidak teranggap karena itu jelas ya, satu kesalahan yang nyata. Terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan dalam menilai hadis ini. Kenapa? Terdapat perbedaan karena ada salah satu ulama salah baca rawinya. Ya. Salah baca rawinya, dikira rawinya adalah fulan bin fulan Padahal ini gamblang, ini nyata rawinya itu bukan fulan bin fulan. Maka e, perbedaan ini murni karena keliru. Murni karena keliru. Ya, maka dalam kondisi ini ya, maka dalam kondisi ini penilaian hadis itu ya, tidak istihadi. E, kenapa? Karena kesalahan ulama yang mengdaifkannya itu kesalahan yang jelas. Karena beliau salah baca rawinya misalnya. Maka ingat eh, penilaian terhadap satu hadis itu bisa istihadi dan bisa tidak istihadi. dan jika masalah hukum fikih itu turunan eh, istihadi dan tidaknya itu turunan dari status hadis, ya, maka ini betul-betul adalah perkara yang tidak istihadi manakala penilaian hadisnya juga tidak istihadi. Maka lihat proses untuk mengatakan satu itu istihadi ataukah tidak, prosesnya panjang. Ya. prosesnya panjang. Bukan sebuah proses sederhana. Hmm. Maka permasalahan ini ini turunan dari masalah apa? Tinjauannya apa? Oh, maka apakah tinjauannya itu bisa pakai kias, pakai yang lain? Enggak, tinjauannya ini hanya ada satu kemungkinan. Hadis ini sahih ataukah tidak? Tapi kalau ternyata masalah tersebut bisa uh, ditinjau dengan cara yang lain ditinjau dengan cara yang lain hadis itu bukanlah satu-satunya sebab terjadinya perselisihan dalam masalah ini seandainya hadisnya tidak diperselisihkan itu pun tetap diperselisihkan nah. seandainya hadisnya tidak diperselisihkan masalah ini tetap diperselisihkan kenapa? karena ada sudut pandang yang lainnya Cara membaca masalah ini ya, tidak tunggal. Maka berarti tidak isi hati. Ini baru kemudian tidak isi hati atau baru menyempit untuk tidak isi hati manakala cara baca masalah ini cuma tunggal yaitu berkaitan erat dengan status hadisnya. Nah, maka ini tidak isi istihadi manakala itu jelas sahihnya, manakala di hadis ini diakui kesahihannya. Tapi ingat penilaian terhadap hadis itu juga bisa hadis. Ya, maka nanti perlu diruntut ke belakang, diuntut ke belakang lagi. Penilaian sahihnya hadis ini istihadi ataukah bukan? Kita misalnya membacakan surat Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia. Ya. Cara untuk membaca kasus ini, adakah kemudian uh, ada jalan selain uh, memperhatikan kualitas hadis dalam masalah ini? Seandainya tidak ada, ya, seandainya tidak ada. Ya jalan satu-satunya ini boleh dan tidak berkenan dengan hadisnya. Kalau hadisnya dhaif berarti tidak dibenarkan, kalau hadisnya tidak dhaif berarti dibenarkan. Maka perlu dicek terlebih dahulu. Apakah masalah ini jalan satu-satunya adalah pakai hadis. Tidak ada jalan dan opsi yang lainnya. Dan ketika kemudian kita putuskan Enggak, kalau saja kita putuskan. Ini eh, jalan satu-satunya adalah berkenaan dengan sahih tidaknya, dhaif tidaknya hadis dalam masalah ini. Maka kemudian ada yang mengatakan, oh hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Nah, dhaifnya hadis masalah eh, membacakan Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia itu dhaifnya istihadi atau tidak? Oh ternyata daifnya istihadi. Di antara indikator yang menunjukkan daifnya istihadi, Ibnu Taimiyah menilainya hadisnya derajatnya hasan. Ibn Taimiyah menilai hadis membacakan Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia derajatnya hasan. Ini berarti penilaiannya ini jadi indikator kuat. penilaian dalam masalah ini istihadi. Eh, jika penilaiannya istihadi, ya maka akhirnya jadilah ini masalahnya jadi istihadi. Sehingga bagaimanakah hukum membacakan surat Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia, maka kesimpulan objektifnya itu ngambah. Kesimpulan objektifnya ngambah. Membacakan Yasin untuk orang yang tidak meninggal dunia satu hal yang dituntunkan menurut ulama yang menurut ulama yang meyakini derajatnya hadis derajatnya hasan dan itu satu hal yang tidak dituntunkan menurut ulama atau menurut uh, ulama yang menilai hadisnya adalah dhaif dan status muqallid sama dengan rincian di atas. ini status muqallid uh, sama dengan rincian di atas. Siapa yang taklid kepada yang menilainya dhaif, nah, maka tidak dituntunkan. Siapa yang taklid pada yang menilainya hasan maka ya e, dituntunkan dan dibenarkan. Nah, fayasuhu fiha maka diperbolehkan di dalamnya jika tidak terdapat dalil yang gamblang yang wajib untuk diamalkan. Maka diperbolehkan adanya istihad dan adanya beda pendapat. ta'awudil adillah karena dalil-dalil yang ada saling bertentang, saling bertentangan atau li khifail adilah fiha. Karena samar dan tidak jelasnya dalil padanya. maka beliau sampaikan masalah itu masalah istiadiah dalam dua kondisi. Yang pertama, manakala terdapat dalil namun dalilnya bertentangan. Ini masalah istiadiah Atau satu masalah yang keberadaan adanya dalil itu tidak jelas. Untuk uh, dalil dalam masalah ini perlu istimbat yang dalam, bukan yang eh, istimbat yang dangkal. Ya, maka kalau pakai istimbat yang dalam nanti ketemu ada dalilnya. Kalau makanya namanya khafa'ul adillah. Yang ini secara sekilas masalah ini adalah masalah yang tidak ada dalilnya. Ya, khafa'ul adillah itu sama dengan apa yang tadi kami sampaikan masalah yang tidak ada dalilnya. Yaitu tidak ada dalil gamblangnya. Karena ada dalil namun dalilnya samar. Ada dalil namun dalilnya perlu istihad, perlu istimbat yang dalam. Maka inilah dua masalah istihadinya. Ada dalil gamblang namun bertentangan. Satu dengan yang lain. Enggak sinkron. Atau tidak ada dalil gamblang. Ada dalil namun perlu di, perlu telaah dalam, bukan telaah ringan. Maka itu masalah istihadiyah. Kemudian poin yang kedua, doa masa masail istihadiyah. E, parameter masalah istihadiyah adalah satu masalah yang dalil al-warid fiha yang berkenaan dengan masalah tersebut dhanniyah. Tidak yakiniyah. Kenapa? Karena tidak dijumpai padanya ijma, tidak pula dijumpai padanya nasun kote, nas yang gamblang, nas yang yakini. Kote artinya pasti. Bahasa lainnya yakini. Tidak ada padanya, padanya nas yang yakini. Adanya nas namun dhani. Di antara e, bentuk dhaninya multitafsir. Bisa dipahami demikian, bisa dipahami demikian. Wadhalika hal tersebut. Biayakunan nas. Manakala nas yang ada dalam masalah itu. Jika terdapat padanya nas. Nasnya itu muhtamil. Muhtamil artinya multitafsir. Bisa mungkin maknanya begini, mungkin begitu. Kalau dia muhtamil, maka kau bilang ditakwil. Maka dia menerima penafsiran bisa ditafsiri dengan tafsiran A, bisa ditafsiri dengan tafsiran B. Dan dalil dalam masalah ini, dalil pengertian istihadiyah adalah semacam ini adalah hadis Mu'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimnya ke Yaman. Dan Nabi menanyainya, "Bagaimanakah cara engkau memutuskan jika disodorkan kepadamu satu permasalahan?" Maka Mu'ad mengatakan akan aku putuskan dengan kitabullah. Kemudian Nabi bertanya, jika tidak engkau dapatkan dalam kitabullah dalam Al-Quran, maka Mu'ad mengatakan aku putuskan dengan sunnah Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah, tidak pula dalam kitabullah, maka Mu'ad mengatakan aku akan beristihad dengan menggunakan pendapatku, wala alu, dan aku tidak akan Eh, eh, berhenti untuk bersusah payah eh, melakukannya. Dan atau boleh juga wala alu dan aku tidak peduli bersusah payah untuk itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Mu'ad kemudian mengatakan segala puji milik Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan dan meridai di, eh, dan diridai oleh Rasulullah. Ya, sisi pendalilannya Itta'ala maka muat menjadikan istihad itu level yang paling terakhir ketika tidak dijumpai kitabun wala sunnatun dari dari kitab dari dari Al-Qur'an ataupun dari dari sunnah. Di antara masalah, di antara contoh masalah istihadiyah sabda Nabi masalah istihadiyah dalam pengertian muhtamilah. Dalilnya itu zoniyah, multi tafsir. Adalah hadis Nabi kepada para sahabat, janganlah salah satu kalian sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ini ada hadisnya, namun multi tafsir. Sehingga ini masalah istihadiyah. Maka sebagian sahabat memahami dari nas ini secara zahir yaitu perintah untuk sholat asar di kampung Bani Quraidah meskipun setelah waktu sholat asar berakhir sahabat yang lain memahami dari nas ini alhas motivasi untuk bersegera dalam berjalan sehingga bisa menunaikan sholat pada namun tetap wajib menunaikan sholat pada waktunya dan Nabi tidak mengingkari menyalahkan salah satu dari dua kelompok para sahabat mafahima apa yang ya, sebagaimana apa yang mereka pahami. Nabi tidak yu'anif memberikan celaan keras kepada dua belah pihak alama fa'ala atas apa yang dilakukan oleh keduanya. Adapun jika terdapat dalam masalah tersebut ijma atau nas yang pasti, maka kewajiban adalah mengikuti ijma dan nas yang pasti, tidak boleh menyelisihinya. Dan uh, eh, mengkholafah penyelisihan dalam masalah ini termasuk di bawah perselisihan yang tercela. Gitu. Ini termasuk dalam ayat mereka mendapatmu mendapatmu dalam kebenaran setelah jelasnya kebenaran. Termasuk dalam ayat tidaklah ahlul kitab berselisih kecuali setelah jelas setelah datang padanya al-bayyinah ilmu yang jelas. Termasuk dalam firman Allah taala dan janganlah kalian seperti orang-orang yang eh, berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka ilmu yang jelas wa ulaika dan mereka itulah lahum bagi mereka siksaan yang besar. Tentang kualitas hadis Mu'ad di halaman sebelumnya ada catatan kaki. Hadis dengan redaksi ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi itu madhabnya Syafi'i. Al-Khatib Al-Baghdadi al syafii dengan mengatakan ala anak ala ilmi qad taqabbaluhu akan tapi para ulama menerimanya dan berujah dengannya Fawakofna bidalika dengan itu kita mengetahui sahihnya hadis ini menurut para ulama. Ya, demikian dari kitab fakih wal mutafakih. Ila akan tetapi sebagian muhadisin, sebagian ahli hadis menilai daif dari sisi sanatnya. Ma'al kaul meskipun tetap berpendapat maknanya benar. Sebagaimana lihat pembicaraan tentang hadis ini di Ilamul Muwaqqi'in, Tufatul Talib, Al-Mu'tabar Kaya Az-Zarkasi dan Al-Ibtihad Fitahi Ahadisil Minhaj. Wakada Syekh Al-Albani ada pun Syekh Al-Albani beliau berpendapat hadis ini sanadnya dhaif dan matanya juga dhaif. Matanya juga bermasalah. Eh, kontennya eh, wa fi matanihi mukhalafatun dalam matanya terdapat pelanggaran terhadap asal yang penting yaitu tidak bolehnya membedakan dalam penetapan hukum antara dalil Al-Quran dan hadis dan wajib mengambil dan beramal dengan dua-duanya sekaligus karena cara berdalil itu tidak kemudian ketemu ayat kemudian cukup dengan itu tidak mau melihat tafsiran ayat berdasarkan hadis. Itu tidak benar. Dan dohir hadis mu'ad itu menunjukkan demikian. Kalau ketemu ayat sudah. Sudah dipahami pakai logikanya. Padahal tidak demikian cara berdalil yang benar. Meskipun sudah ketemu ayat, cara memahami ayat ini harus ditimbang pakai hadis-hadis yang ada. Ya, demikian yang kita baca